Inna sak temen ingsun Allah iku auhena iku paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad. Kama auhena kaya oleh paring wahyu ingsun ilanuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu Isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama darani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam nu mboten gadah umat, umatnya namung anak ini. Mulane dimulai kama auhena napa? ilanuhin. pertama rasul Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi mi ba'di sausin Nuh. Wa aukhaina. E eh, wa kama aukhaina. Lan wahyu ning kowe Muhammad iki kaya oleh ngeke wahyu ingsun ila Ibrahim marang Ibrahim. Wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub. Wal asbat lan pira-pira turunane Yaqub. Ini itu yang jadi Yahudi saat ini, gitu. bani bani Yakub nu saat ini jadi Yahudi Nasrani ini. Wa Isa lan Isa wa Ayub lan Ayub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa'atena lan parik ngisun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaik. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Kot kososna teman-teman cerita ingsun hum ing rusul, alika ing atase Warusulan, Wa lan ingsun utus ing pira-pira rusul. Kot kososna kan teman-teman cerita ingsun hum ing rusul, alika ing atase sira. Mingkoblu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing tak sebut ngene ku golongane Ibrahim Ismail Ishak. Wa rusulan nan pira-pira rusul lam naksus hum kang ora crita ingsun hum ing rusul alika ing atas sira. Iku lawate sarai. ya. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing sing ora populer ya, sing ora cara wali nu wali dalem. Niku lawate sarai. Ya. Ruya den riwayat apa taala iku bahasa. Iku ngutus sapa Allah saman nyata alafi nabiyin. Ing 8000 nabi. Jadi nabi niku jumlahe 8000. Arba'atu alafin utawi sing ewu, iku min Bani Israil saking Bani Israil. Nggih. Yeah. Dadi 8000 sing 4000 sama Bani napa? Israil. Bani Israil buatan Israil Aril Saron. Anake Nabi Yakub jenenge Bani napa? Israil ini. Dari buatan Israel, Israel. Soal golongan saron, golongan cita kerabin Enggak Wa arba'u ala bena. Lan patang ewu min sairin nasang iskarine manusia. mana terus wonten tiang darani Aristoteles ku nabi. Oleh hmm. darani Plato ya nabo Nabi. Jadi pancen jadi Allah itu ngutus Rasul itu sebagian diceritakan oleh Nabi Muhammad, sebagian orang. Makanya cara ahli sunnah itu kan ngeten ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu bukan khasru, ndak dibatasi. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlah pinter selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahnya selawe. Mergo wonten wa kot kosos nahum ali kami koplu, wa rusulan lam naksusum alailah sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak wolong ewu nah, wolong ewu sing matang ewu kebani. Jadi mulai rian gengotan itu Mesti ono mitos, mitos. Ya. Dikoyo wali abdal jumlah patang pulau. Sing rong pulau itu wong Bani Israel. <laughs> Sing rong pulau digonta ganti. Artinya Tuhan punya tradisi, gitu. wonten ulama masyur yang dikenal, atau rasul yang dikenal, wonten rasul yang wonten dikenal. Nah, wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Ada Syadul Abdul Qadir, Abu Yazid Al Bustami, Syekh Ali Al Khawas, terus Syekh Sinten Al Marsi, gurune sing aran hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini yang paling populer jenis Uwais Al Qarni. Mau kondo mbek Romanto. Rasa bakas gempa, mari gak syukur. Kalau <laughs> mau kemangan teng kota gede, balik kemana? Kalau telepon rumah tuh, Neng kene aku pacaran, aku main gitar doy guyu. Lah putih kan. Nah iya, sing apa penderitaan mbek maksiat iso guyu ke kasir iso guyu dosa. <laughs> Sing apa musibah mbek pacaran mbek main cikar iso guyu ke kasir iso guyu ke dosa ya. <laughs> Oh, kita ini kan kulo melane kau kodo masjid kulo mertamu seprapat jam. Pokoknya ayat Quran cekel iki intaku nu tak lamu, nafa indahum ya lamu kama tak lamun wa tarjuna wah malah kalau kamu sakit orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong soleh di kelebihan wa tarjuna wah malah dan kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ya contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang, bikin masjid susah cari sumbangan, kadang di wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo ya diwodo wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS yo ya kange. Kangelan. Nggih, nggih bangunane yo ya kange. Padha kege masjid yo kangelan. Ya kadang punya uang kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihannya bangun masjid wa tarjuna minallah malah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama. Sama semua. Cuma kita orang Islam kudu di kelebihan wa tarjuna min Allah. Kita dirojak nih Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita su syukur. Ya taruh saja ya untuk menetralisir satu bencana, entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam kan kabeh terdiri pengiran khairihi wa syarihi min Allah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional, ini fenomena alam biasa. Yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga nggak ada artinya, tidak bisa merubah keadaan juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Daripada eling terus tinggal ngombe sidik-sidik malah lali kan. <laughs> Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. hati. Lawang Islam di keunggulan iku terjuna minallah malah malah ya. Jadi ini kok ya, jadi jenengan ku deling. Jadi kita kudu nglakoni tenan aja tiku. Intaku nu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarju kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul ini para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh be Nabi ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Jadi Allah, apa wong kafir yang orang rasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Okay. Mereka dengan kekafirannya juga sering ada problem rata-rata ulama darani al ibro itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ide ilmu tafsir itu niku al ibro itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafat yang umum. Artinya apa? Ada harus terkait perang. Misalnya jenengan gaya jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam. Wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main mulai pembiayaan sampai konsolidasi ya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Iya betul. Cari bahannya juga tidak gampang iya betul. Ngedarno supaya laris ya tidak tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap batar juna minallah napa malah. Paham ya? Jadi ini prinsip. Mana kalau di dalu, kalau apa fitnah itu lem sinau hikam. Dari sekarang hikam ngendikan, jika kamu toat, kau kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin na Allah nompo, iku sing dikersakno pangeran. Kau ngendikan Allah fatkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang nasu. Ini kalau peringatkan nih dalam suasana kayak ini kalau peringatkan. Jadi kalau nanti mau setengah ikhya, mental bisi iblis. Jadi termasuk godaan iblis, tal bisi iblis. Kali santri, santri kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahun betul rodo pisan ini ra karuan. Lah itu setan pinter, ketika menyesali menyesali diekstrimkan. Jika dia ini kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmatnya, Sawangan Sawangannya dunia wis selesai. Padahal dia tiap hari ditegir sholat sampai puluhan tahun. Ditegir meninggalkan maksiat ya sampai puluhan tahun. Tapi hanya karena salah sitok. Pernah kepleset sekali dia sering menyesal. Sangat menyesal. Sering menyesali setan pinter. Sampai dijerumuskan sampai al qunud min rahmatillah. Putus asa sang rahmati. Wes ngono di ekstremal pisan mbek setan. Waduh mau maksiat barang lho, Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utau di eksperimen ngeten, sesuai metu nakal. Nak model rumanto metu nakal. Mari jenengan narani karam, mari ya <laughs> jenengan haram nembu ora usah. Jadi mulai jagal hukumnya pengiran. udah belajar punya nak jenengan haram nembu ora usah. Jadi protes akhirnya kan. Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Ada saat ini, semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok, merasa salah terus istiq, enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai dengan perasaan. Enggak kok dilarang barang, merasa dilarang mungkin nak. Tanpa itu nggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa nggak bisa, nggak bisa hidup. Nah, itu mulai tentang hukum Allah. Nah, Allah itu tidak suka kaya itu. Allah itu paling seneng. Wa akharuna ataruku bibirubim kolatu amalan solihah wa akharuna apa? saya. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan tidak soleh, iku kon ngaku ik taruhku bidunu, kon ngaku salah. Artinya ngaku salah buatan khilah. Ini buatan khilah, orang diri kaya Thank